Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap mustalah Hadis karya Imam Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimatullah alaih yang mana terakhir kita ambil adalah mengenai enam yang dikenal dengan Al-Ummahatu Sitt. Al-Ummahatu Asitt yaitu kitab induk yang enam. Dikenal juga dengan apa? Kutubus Sittah. Biasanya seperti itu. Nah, al qutub Sittah, itu kitab-kitab yang enam. Kitab-kitab yang enam tersebut apa saja? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan apa? Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Ahmad, Ahmad bukan Sunan, Musnad nanti, Sunan Ibn Majah. Itu namanya apa? al qutub Sittah. Dikenal juga dengan Al-Ummahatus Sitt. Paham ya? Enam kitab induk Terakhir kita baca adalah mengenai Sahih Bukhari. Sekarang kita akan masuki mengenai siapa Imam Al-Bukhari tersebut. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, Al-Bukhari huwa Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah Al-Ju'fi maulahum Al-Farisi Al-Asl. Dia adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah. Sebutan bawah itu Bardizbah Naam kalimatun farisiyatun ma'naha az-zura'. Naam, artinya apa? Kata di dalam bahasa Persia. Farisia itu bukan Perancis tapi bukan Paris tapi Persia ya, Persia. Nah, Persia itu ya kalau sekarang ma'rufnya mana Iran ya. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Intinya apa? Intinya berdizba itu bukan bahasa Arab. Paham ya? Kosa kata bahasa Persia yang maknanya adalah para petani. Apa maksudnya? Nah barakallahu fikum para para petani. Al nah, maulahum al-faris al-asl. Intinya Abu Abdullah Muhammad Ismail Al-Bukhari, nah beliau bukan dari Arab ya, bukan dari Arab. Nah, Bukhara itu ma'ruf Bukhara itu daerah dekat Rusia sana, Uni Soviet. Nah, Murida di Bukhara, dilahirkan di Bukhara. Fi Syawal pada bulan Syawal, nam sanata pada tahun 194 Hijriah. Teringkas saja pada tahun 194 Hijriah arba' nam arba'in wa tis'ina wa mi'ah arba'in wa tis'ina wa mi'ah nam 194 Hijriah lahirnya wa nasha'a yatiman fi hijri walidatihi dan beliau tumbuh dalam keadaan apa yatim eh? nam pada pangkuan ibunya paham ya pada pangkuan ibunya dalam keadaan yatim wa bada'a birrihlati fi talabil hadis Eh, sanata 20 wa mi'atain dan beliau memulai rehlah rehlah itu pergi pergi mencari hadis itu pada tahun berapa 210 eh, pada tahun 210 beliau sudah mulai rehlah sudah lama sekali berarti ya nah wa tanaqqala fil biladi li talabil hadis dan beliau berpindah nah barakallahu fikum pada suatu negeri untuk apa untuk mencari hadis. Wa aqama fil Hijaz dan beliau tinggal di Hijaz. Nah, barakallahu fikum sitta sinin, 6 tahun. Wa dakhala Syam wa Misra wal jazira wal Basrah wal Kufah wal Baghdad. Dan beliau pun juga sempat masuk ke Syam, Mesir, Jazirah dan juga Basrah, Kufah dan Baghdad. Wa kana rahimahullah ghayatan fil hifdz. Dan beliau rahimahullah adalah orang yang Nah, mencapai tingkatan puncak hafalannya. Berapa yang dihafal kemarin itu? 100 ribu hadis yang sahih dan 200 ribu hadis yang tidak sahih. Ahfadu mi'ata alfi hadithin sahihin wa mi'atai alfi hadithin khair sahih. Mahfum? Menghafal 100 ribu hadis yang sahih, 200 ribu hadis yang tidak sahih. Sehingga sangat layak kalau beliau digelari oleh sebagian para ulama Jabalul Hifad gunungnya hafalan. Kemudian berikutnya Eh, Zukir anhu annahu kana disebutkan tentangnya annahu kana yang fil kitab dahulu beliau melihat di dalam kitab fayahfaduhu na'min nadratin wahidah. Jadi beliau melihat satu kitab itu melihat itu langsung sekali lihat langsung hafal. Masya Allah. Ini kehebatannya beliau ya. Kalau kita jauh ya sama saja antum kita sama aja. Sekali lihat langsung hafal itu beliau masya Allah. Ini jarang sekali kita jumpai. Nah, mungkin kalau pendek mungkin ini panjang, hadis sembarangan. Kisahnya sudah antum lewati kisahnya eh, ketika berangkat mana, ketika pergi kemana mana? Baghdad diuji dengan 100 hadis yang dibolak-balik sanatnya itu. Akhirnya beliau bisa menjawab. Itu menunjukkan kecerdasan dan juga ingatan beliau sangat kuat sekali. Wa kana zahidan wara'an ba'idan an salatin wal umara. Dahulu beliau adalah orang yang zuhud dan wara' sangat berhati-hati dengan perkara-perkara yang nah tidak jelas halal dan haramnya. Dan jauh dari apa? Beliau sengaja dan jauh dari salatin para pemimpin, eh, para pemerintah, jauh. Karena biasanya kalau ulama itu dekat-dekat pemimpin, dekat-dekat dengan pemerintah itu biasanya itu enggak istiqomah. Karena yang dia cari ada sesuatu, fulus, uang biasanya. amnya Seperti kita kisahnya siapa kemarin tuh? Yang ada bermain-main apa? Bermain-main eh, burung merpati di zamannya memang siapa kemarin itu? Ya Al-Mahdi ya? Ya enggak? Al-Mahdi. Ya, Khalifah Al-Mahdi, bukan Imam Mahdi yang keluar, bukan ya Khalifah Al-Mahdi. Nah, datang orang pemalsu hadis. Eh, menyebutkan bahwasanya tidak ada perlombaan kecuali ini ini nah disebutkan itu apa? Main burung merpati. Padahal itu enggak ada tambahan seperti itu. Itu disebutkan di hadapan amir biar amir senang. Tapi ternyata pemimpinnya tahu masalah hadis. Justru malah diusir dikasih uang. Paham ya? Seperti itu memang Zaman dahulu kalau orang pemimpin istilahnya ulama ada dekat-dekat dengan pemimpin itu dicurigai biasanya. Syuja'an sihiyan beliau adalah orang yang pemberani dan dermawan. Asta'alihil ulama'u fi asrihi wa ba'da. Beliau para ulama menyanjungnya, ulama di zamannya menyanjungnya dan orang setelahnya. Menyanjung Imam Bukhari. Qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, "Ma akhrajtu" eh, Ma akhrajat Khurasan mislahu Khurasan itu enggak mengeluarkan orang yang semisal dia. Paham ya? Ya hanya beliau saja yang terkenal. Wa qala Ibnu Khuzaimah, "Ma tahta adimis sama' a'lam bi hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala ahfad min Muhammad Ismail Bukhari." Masyaallah. Sampai Ibnu Khuzaimah, digelar dengan nama Ibnu Khuzaimah ini? Eh, apa gelarnya Ibnu Khuzaimah? Eh? Apa? Imamun A'immah, imamnya para imam, Ibnu Khuzaimah. Nah, barakallahu fiikum digelar dengan imamun imamul imamul a'immah, imamnya para imam. Muzaimah rahimahullah taala. Beliau mengatakan tidak ada di bawah kolong langit ini yang lebih tahu tentang hadis Rasulullah dan lebih hafal melainkan Muhammad Ismail daripada Muhammad Ismail Bukhari masyaallah terkenal cuman dulu sebelum munculnya Sahih Bukhari ada yang lebih apa disandung lagi yaitu apa Muwatta Imam Malik dulu Muwatta Imam Malik itu yang paling pertama bisa dikatakan yang paling bagusnya sudah. Sampai disebutkan seperti ini juga. matah tahta adimis sama Nah, tidak ada yang di bawah kolong langit ini hadis atau kitab hadis yang lebih sahih melainkan Muwatta Malik. Sebelum munculnya saya Bukhari. Mau salah ya? Seperti itu. Wa kana mustahidan fil fiqh dan beliau adalah orang yang sungguh-sungguh ahli ijtihad dalam masalah fikih. Dan termasuk menunjukkan fikihnya beliau di mana? Di dalam sahih Bukhari. Bab-bab yang beliau letakkan itu menunjukkan fikihnya beliau. Jadi kalau antum melihat fikihnya kayak apa sih? Lihat bab yang diletakkan dalam Sahih Bukhari. Nah, barakallahu fikum. Sahih Bukhari bagus sekali ya, diiringi lagi dengan apa syarahnya siapa? al hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, siapa namanya? Ahmad bin Ali rahimahullah taala, Fathul Bari. Paham ya? Wa illa kalau seandainya al Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali itu menyempurnakan syarah beliau, beliau juga punya kitab namanya Fathul Bari juga. Cuman belum sempurna, beliau meninggal dunia. Para ulama sampai menyebutkan kalau seandainya sempurna itu sudah yang paling bagus sudah. Tapi karena nggak sempurna tadi itu, akhirnya apa? Yang paling bagusnya untuk nah dijadikan sandaran dan juga patokan dalam syarah Sahih Bukhari, Fathul Bari karya Imam al Hafidh Ibnu Hajar Asqalani Taala Jadi ingat ya Ibnu Rajab al Hanbali punya juga Fathul Bari juga namanya, Fathul Bari. Tapi nggak selesai. Oleh karena itu para ulama menyanjung kitabnya al hafidz Ibnu Hajar Asqalani tadi itu, na barakallahu fikum la hijrata ba'dal fathhi. La hijrata ba'dal fathhi, enggak ada hijrah lagi setelah Fathul Bari. Fathhi masih Fathul Bari itu maksudnya, karena asalnya bagusnya kitab tersebut. Berikutnya, walau diqqatun ajibatun fi istinbatihi min al hadis dan beliau memiliki ketelitian yang sangat mengagumkan. Diqqah itu teliti sekali. Beliau memiliki ketelitian yang sangat mengagumkan di dalam apa? Istinbat dari suatu hadis. Masya Allah. Rahimahullah. Karena tashhad kata tarajimuhu fi sahihnya. sebagaimana yang nah barakallahu disaksikan terjemah-terjemah beliau di dalam sahihnya. Atau lihat sendiri bagaimana ketika beliau meletakkan bab-bab dalam masalah fikih Sahih Bukhari. Sangat kuat sekali. Tufiya rahimahullah fil fi Khartanka. Nah barakallahu Beliau meninggal rahimahullah di suatu negeri yaitu Khartanka, baldatun ala farsakhain min Samarqanda, yaitu sebuah negeri jaraknya dua parsah dari apa? Dari nam e, barakallahu fikum kota Samarqanda tersebut. Yang jelas bukan di Arab ini ya. Nah, barakallahu bukan di Arab. Lailatul Idul Fitri pada malam Idul Fitri. Sanata tahun 256 Hijriah. 6 sittin wa khamsina wa mi'atain. Eh, nah, barakallahu fikum pada tahun 256 Hijriah an wasitin aman dan usia beliau berapa? 62 tahun. Illa salata ashar yauman. Jadi umur beliau, usia beliau ketika meninggal itu 62 tahun kurang 13 hari. Paham ya? Waqad khallafa ilman katsiran. Sungguh beliau meninggalkan ilmu yang sangat banyak fi mu'allafatihi pada karya-karya dan tulisan beliau. Rahimahullah wa jazahu 'anil muslimin khaira